yang satu barang temuan berupa hewan dan yang satunya lagi barang temuan lain hewan. al awal hukum al-iltiqati hewan Hukum memungut barang temuan berupa hewan. Yang pertama mulai saja datang itu ada tiga macam. Malah eh. ia ala alat yang, yang bukan hewan sekarang ya bukan hewan dulu yang pertama yang bukan hewan itu terbagi menjadi tiga jenis jenis yang pertama adalah anu, yang tetap malaikat ala dawam yang tidak tetap lama tidak tahan lama maksudnya barang yang kita temukan berupa barang yang tidak tahan lama. Ayya tabayyaru wa dulu bi ta'khiri kal ma'qulat wal fawakih fa yatafayyaru fihi baina amrayn. Maksudnya tidak tahan lama di sini kalau seumpama dia dipertahankan akan berubah dan akan rusak dengan berlalunya waktu. Yang demikian itu seperti apa? Seperti makanan, buah-buahan, Nah, kalau itu yang kita temukan, ya, maka diberikan pilihan orang yang menemukannya itu antara dua pilihan. Yang pertama atau hal, jadi boleh dia memilikinya saat itu juga, wadomanu gimati injal itu tapi dengan catatan dia telah mengganti harganya ketika datang pemiliknya. Yang kedua, kan bayangku waktu di mati ya? atau kalau dia tidak ingin memilikinya dan mengkonsumsinya dengan catatan dia siap untuk mengganti harganya. Yang kedua adalah dijual dengan harga pasaran, kemudian harga yang disimpan. Dan yang kedua, malah itu mu yang tahan lama kalau dirawat kalau nggak dirawat, dia nggak iya, bertahan lama. Kalau tobin seperti kurma, inapi seperti anggur, faidah tarafau buat batalin. Kalau dibiarkan tanpa perawatan, maka dia akan rusak dan akan nah. Wa idza kalau seumpama si penemu itu merawatnya seorang tamron wa akan menjadi buah kurma dan juga buah kismis dan itu bisa bertahan lama jadinya tapi perlu perawatan wahukmu sedangkan hukumnya yaf'alu ma fil aslah wal alfa wal aliyak lil malik min amrayn maka hendaknya yang menemukan itu melakukan yang terbaik yang paling bermanfaat dan yang paling layak untuk dilakukan bagi pemiliknya, pemilik barang yang yang ditemukan itu. Antara dua hal, mana yang terbaik, mana yang ter, mana yang paling manfaat. Mana yang paling pas atau yang paling layak? Yang pertama ilaju hatta atau meron au dhabiban wa Dirawat buah kurma itu sehingga menjadi kurma yang kering. Dirawat buah anggur itu sampai menjadi kismis kemudian disimpan. Setelah jadi kismis dan jadi buah kurma disimpannya. Kemudian matul hifd minat silok kotor Fayabi umin hasyian illa idza huwa tabarra'a. Sedangkan harga atau biaya perawatannya itu diambil daripada barang yang ditemukan itu, sebagiannya itu dijual untuk jadi biaya perawatan. Atau dia merawatnya dengan biayanya sendiri sebagai bantuan darinya untuk pemilik daripada barang yang ditemukan itu. Kalau itu nggak mau dilakukan, bayahu oh, itu sama nih, dijual dalam keadaan yang seperti itu masih basah buat kurmanya, kemudian harganya disumpah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mayat qabila ilajin barang yang bukan hewan yang ditemukan yang memang bisa tahan lama walaupun tanpa perawatan. Seperti apa? Ada waksinaa seperti barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik atau naik atau tijaro atau balai diperdagangkan atau ajza ya elektronik, ya atau barang-barang elektronik Fatakhayyaru fi baina amrayn maka dia boleh memilih antara dua perkara. Yang pertama dijaga sampai menemukan siapa pemiliknya. Yang kedua memilikinya itu pun setelah kita umumkan dengan syarat catatan Doman injak apa itu dia wajib mengganti gimanya, harganya kalau datang pemilik aslinya. Kama saya sahibu khabar injak apa itu wa ma lam yadum kalbat riba'ahu wa insya ayat anam. Ma'gur mihi wa ila jenil baka baru bi yaf'alu fihi al yaqa. Min da'ihi raddan awi tadbihi Sedangkan yang kedua, kalau semua barang yang ditemukan itu berupa hewan, nah, gimana hukumnya? Yang tadi mulai hewan ila kismai. Hewan itu terbagi menjadi dua. Al-hayawan awal yang pertama, yang tani ubinati min siwari tiba. Yaitu hewan yang bisa mencegah dirinya, yang bisa membentengi dirinya daripada binatang-binatang buas yang kecil. Seperti apa? Seperti unta, kuda, biwol, keledai. Yang biwol itu peranakan antara kuda dengan keledai, bogol. Kalau pemir atau sima itu adalah keledai. Dikuati dengan apa dia bisa mencegah dirinya daripada terkaman binatang buas dengan kekuatannya. Jadi harimau itu takut dengan hentakan kaki daripada unta. Begitu pula kekuatan, kecepatan larinya kuda nggak bisa dikalahkan oleh binatang-binatang buas yang kecil wal arnab wal dobi bijariyanihi itu pula arnab kelinci dobi kancil ya kancil ya terus kancil. kecil dengan kecepatan larinya wal hamam bitayaranihi itu pula burung merpati dia bisa mencegah dirinya daripada terkaman binatang buas dengan apa? Dia bisa terbang. Faidah wajah tuh fi aminah kalau itu mendapatkan di dalam gurun pasir yang aman dalam situasi yang aman saya faizul istiqatul maka boleh di itu mengambilnya untuk menjaganya boleh kalau di tempat yang amin ya wa di istiqatul tamalluk tapi nggak boleh mengambilnya untuk memilikinya itu nggak boleh karena apa bisa jadi pemiliknya dari situ jadi memang ya di digembala di situ kalau diambil untuk dimiliki itu nggak boleh orang hukumnya tapi kalau di diambil untuk diselamatkan supaya eh, dikembalikan kepada pemiliknya itu nggak apa-apa Wajah wajah sambil fil tapi kalau dia dapatkan di perkotaan, di kota ya. Awis sahro gairo amina atau di gurun tapi tidak aman, misalnya ada badai. Misalnya banyak binatang buas, juzul liqatu li tamalluk aw li Boleh mengambilnya ya baik untuk mengambilnya itu untuk memiliki ataupun untuk menjaganya saja sampai datang ke pemiliknya boleh. Nah, itulah perincian daripada barang temuan yang berupa hewan yang bisa mencegah dirinya daripada binatang buas yang kecil. Yang kedua, al-hayawan asani la yaqtalu bi binatang min yang dia itu tidak dapat mencegah dirinya daripada binatang buas yang kecil. Seperti apa? Seperti kambing, pasir, anak unta, anak, apa? Ininya nggak bisa kak. Kijil, sapi, tapi, tapi, Itu ada tapi. Ada perincian. Jika ya. wajah atau mereka hanya lebih asal ya. Jika dia mendapatkan ya kambing, kemudian apa kerbau, sapi ya di gurun pasir, maka dia boleh memilih antara tiga hal. Yang pertama, tabaluk fil hal. Boleh dia memilikinya langsung. Wa akluhu wa gurmu samani. Atau bahkan dimakan pun juga boleh. Tapi dia harus siap untuk mengganti harganya kapan dia menemukan pemiliknya. Wa idmanu gimatahu yawmat tamalluk. Iza ja al-malik. Dan dia wajib mengganti kalau kita bertemu dengan pemiliknya dan pada uh, dengan harga yang dia miliki pada waktu itu, pada waktu dia memilikinya kan barang temuan itu tidak langsung secara otomatis jadi miliknya kecuali dengan dia mengatakan hasil eh, hasil luqata. Jadi aku ingin memiliki uh, luqata ini baru menjadi miliknya. Yang kedua yang huwa itu sama nih atau dijual satu juga kemudian dijaga harganya disimpan harganya. Yang ketiga, hifduhu wa ta'rifuhu summa tamallukuhu wa yunfiqu alaihi muddat ta'rif. Dijaga dan diumumkan lalu kemudian boleh memilikinya setelah diumumkan. Sementara yang meng mem mem menginfakkan hartanya untuk merawatnya selama diumumkan. Itu kalau didapatkan di Sohroh, di gunung pasir. Tidak wajah itu fil tapi kalau dia itu dapatkan di perkotaan, di antara keramaian maksudnya membangun keramaian. Baita khayyaru baina isnain boleh dia memilih antara dua hal. Apa itu? Bayi umum wasitku kan zamani dijual dan disimpan harganya au hibduhu wa tarifu matamalik summa tamalukihi atau dijaga kemudian diwakafkan baru dimilikinya. Baik sekali mudah tarik dan dia yang memberikan sifat atau nafkah selama eh, masa umum. وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من أذى والذي لا يحتمي منه كشاف فيره بين هذه مع الألف تبرؤا أو إذن قاد بالسلف أو باعها وحفظ الأسماء أو حفظ الأسماء أو أقلها ملتزما Masa itu ilmu filosofi, مثلا masalah dalam bab Mal hukumu idza ta'ahadun annahu malikul uqadah. Apa hukumnya kalau kamu datang seseorang aku yang memiliki barang yang kamu temukan itu? Gimana maksudnya? Fi tafsir ada perincian hukumnya. Taratan dia bil wasfi faqat. kadang dia itu datang dengan dengan menyebutkan sifat-sifat daripada barang ditemukan. Walajibu tasimu lahu wa yujuzu in Maka tidak boleh cuma menyebutkan sifatnya saja, nggak ada bukti-bukti e, dua orang saksi, ya cuma nyebut-nyebut saja, maka nggak boleh. Nah, nggak, wajib menyerahkan barang itu, tapi boleh kita serahkan kalau kita percaya kepada dia. Daratan yati bin bayi nafakot atau syahidin wa yamin. Kadang-kadang dia membawa dua bukti. Siapa? Eh, dua bukti. Siapa? Bukti itu bisa terjadi daripada dua hal, yaitu dua saksi atau satu saksi dengan sumpah sumpahnya dia karena terkait dengan harta kan jadi boleh satu saksi dengan satu sumpah baik ibu tadi mulai kalau sudah ada dua saksi walaupun dia tidak menyebutkan sifatnya saja saksi satu lebih daripada menyebutkan sumpah dia menyatakan bahwasanya barang itu adalah milik dia Mana punya wajib diserahkan padanya Kadang-kadang dia datang mengaku ini barangku, tapi dia tidak pernah menyebutkan sifatnya kayak gimana dan dia tidak membawa saksi menagumnya. Baiki buta talimuha ilaih. Eh, kalau itu juga taslimu ilaih, maka tidak boleh dia terserah kepadanya. terjadi ya ti bil ti wal, wal maaf. ma'an. Baiki buta talimuha Kadang-kadang dia datang dengan membawa sifatnya sekaligus membawa e, eh, bahwa saya itu adalah milik maka wajib kita serahkan kepadanya. Yang kedua masalah. Ja'al malik fahal yarudduha. Diri Bidiyadat yang mutasilah yang mufasilah. Misalnya apa? Ada seorang yang mengaku bahwasanya dia pemilik daripada barang yang kita temukan pada tahun beberapa tahun yang lalu. Apakah kita kembalikan sekaligus dengan kelebihannya? Karena bisa jadi kelebihannya itu bisa mutasilah atau mufasilah. Seperti kalau kita itu menemukan kambing, kambingnya sekarang sudah berbiak, yang nah, tadinya satu sekarang menjadi 40 misalnya apakah kita kembali ke kambing yang satu saja atau 40 dia itu pula ketika kita ketemukan dia dalam keadaan kurus kita rawat kita kasih makan jadi, jadi gemuk nah, gitu. katanya di sini jal idajal malik walam tamallak hal multakit keanja ja'a waktu tarif fayarud fayarudduha bi di al-muttasilah kasani wal muttasilah ta'ula. Jadi kalau seumpama datang pemiliknya sebelum dia itu mengucapkan dan bertalakut untuk memilikinya. Misalnya pada datang pemiliknya ketika di masa-masa pengumuman selama tahun itu. Baik itu maka dia harus kembalikan dengan e, kelebihannya. Baik kelebihannya itu e, eh, mutasil bersambung dengannya seperti apa? Dulu kurus sekarang ketemu. mau fasil kelebihannya itu berupa anak berbiak. Maka dia harus kembalikan semuanya. Mutasil atau mutasil. Wajah jal malik waktu temalak al multaqid tapi kalau dia datang pemiliknya datang tapi sudah dimiliki sudah dilafatkan kepemilikannya dan ketua tarif tentunya. Perlu dua habis dia ada tel mutasilah lal mubasilah maka kita kembalikan dengan kelebihannya yang pertama saja tapi yang yang berbuka. Itu ya. yang Sudah kita tiga. Hukmul qatasil haram al maki Ini. Eh, tiga. kalau kita lagi umroh, lagi haji ya, insyaallah maka jangan sampai kita mengambil barang temuan di sana. Jangan nemu cincin, jadi ambil. Uang, jadi ambil. Nah, la itu iltiqatu tambah tamalluk. Karena apa? Enggak boleh kita memiliki untuk memiliki. Mengambilnya untuk beli. enggak boleh. Bal yajibu ta'rifu abadan, tapi harus hukumnya. Kalau kita sudah mengambil, berarti kita terlanjur mengambil, berarti kita tanggung jawab. Harus diumumkan sampai kita mau pemilik. Kan? Jadi beban buat kita. Wailah kata ambil masjid haram, Arrafafi kalau dia menemukan di Masjidil Haram, harus diumumkan di Masjidil Haram. Wabil di wala tulqa tulqatuha illa mu'arrifin aida iman. Dan tidak di, tidak dapat dimiliki barang temuan yang ditemukan di Makkah atau di Haram Makkah kecuali jika maksudnya tujuannya untuk mengumumkannya dan sampai bertemu dengan pemiliknya. 10 tahun ya 10 tahun dia Ya, nggak boleh miliki sama sekali jadi ada dia kalau di Makkah, di ya orang Mekah jangan ambil ada barang temuan apapun yang ada, yang temu jangan ambil kalau kita ambil apalagi tanggung jawab ya. tanggung jawab mang ada gaul yang mengatakan boleh kita serahkan kepada polisi atau hakim tempat itu. Kemudian jadi tanpa ada perincian lagi apakah nanti ada orang yang adil atau enggak adil nah, takut sampai diambil sama orang yang tidak amanah akhirnya hilang kesempatan pembelinya untuk mendapatkannya enggak ada enggak ada kejawaban maka enggak boleh diambil untuk memberi ketahuan dan diambil lalu diambil kita wajib mengumumkan Gal, hukum tari di masjid. Boleh nggak kita mengumumkan barang temuan itu di masjid? Makruh. In in lam yushawwish wa illa haruma illa masjid haram fal li karena mutamanna jadi hukumnya katanya kalau kita mau ngomong di masjid itu hukumnya makruh itu kalau tidak mengganggu orang yang sholat tapi kalau misalnya gue orang sholat, orang beribadah dalam masjid itu, hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Kecuali masjid, eh, masjid dalam iya, haram maka apapunnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang itu tempatnya untuk manusia. Itu dikecualikan. Al-hukmu satu lupa luqata. Sekarang barang temuan kita simpan. Hmm. Masih dalam masa kita umumkan. Tiba-tiba iya, hilang, dicuri orang, dirampas orang, dan sebagainya. Zalirmanu al murtakib intalifat ba'da tamalluk. Jadi wajib diganti oleh orang yang menemukan jika hilangnya itu setelah dia itu bertelaput dengan memilikinya. Fa'ismanu misalha hafil mesli bagi mata ingkana mutagawi mata yang mutamalluk. Jika dia wajib menggantinya kepada pemiliknya, kalau seumpama itu termasuk yang misliat dan barang misliat yaitu yang barang yang bisa ditakar, timbang, seperti kerang, yang kurang maka hukumnya wajib yang mengganti dengan siasnya itu tapi kalau termasuk gawin, seperti handphone ini kan ada harganya maka dia harus kembalikan harganya pada saat dia itu sudah pun untuk memiliki katanya Kak Humaida satu lagi kalau kita menemukan nanti tidak kalau bayi ya, jalanan ada bayi itu gimana hukumnya barang mahal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. min sa'ati al-wasiluna ilayhi wa man wa man min sa'ati. Hendaknya setiap orang menginfakkan dengan kadar kemampuannya Siapa yang maksudkan dengan yang kedua saat itu? Itu al Mereka sudah sampai. memantau man alirisku sedangkan orang yang rezekinya itu pas-pasan itu siapa orang yang masih berusaha untuk mencapai kepada makam Hadi isyaratun maliha ila halil farikain. Ini adalah sebuah isyarat yang sangat cantik, sangat bagus terkait dengan keadaan dua golongan tersebut al-wasiluna sama kafiruna wal wasiluna ila Allah taala lana kharaju min sijni ru'yatil aghyar ila qada ila qada'i tawfiq wa amal istiqsar maka orang-orang yang wakil kepada Allah itu mereka sudah keluar daripada penjara melihat sesuatu yang selain Allah itu dianggap penjara bagi mereka dan mereka Allah selain Allah. Sehingga kenikmatan itu adalah kalau terkait dengan Allah. Kesusahan itu adalah kalau terkait bukan dengan Allah. Itu mereka, orang wakil itu. Mereka sudah lepas. Sehingga mereka tidak lagi di penjara, tapi mereka berada di dalam lapangan luas yang penuh dengan tauhid dan juga kesempurnaan memandang dengan ainul itibar. Kita saat masa fatu nadorihim sangat luas jarak pandangan mereka. Fa'amfaku min sa'atihim sehingga mereka itu menginfakkan daripada keluasan harta mereka. Wa tasarrafu fi awalimihim kaifa sya'u dan mereka itu melakukan apa saja dan di dalam keadaan-keadaan yang datang kepada mereka bagaimanapun mereka kita itu wasit wasalikuna Wa salikuna ilaihi maqdurun alaihim fi adzakil ulum wal um. Sedangkan orang yang masih salik tentunya sudah tentukan kadar-kadar rezeki mereka yang terkait dengan ilmu dan pemahaman. Mahbutuna fi mudayyikil khayalati wa dan mereka masih dalam keadaan ya dipenjara, terpenjarakan di dalam khayal-khayal yang menyempitkan dan juga gambaran-gambaran serta bentuk-bentuk keadaan manusia yang sangat menyempitkan. Yubibuna mimma atahullah min rizki al-ma'lum al-muqaddar al-mudayyad Maka mereka juga memberikan Menginfakkan dengan kadar yang Allah berikan kepada mereka Yang memang sempit gitu. Nah, ngerti kan? Jadi ada wali yang dia bertasarruf sedikit, nggak banyak Karena itulah apa yang bisa dia lakukan. Ada juga aulia yang tasarrufnya itu sangat besar. Dan nah, itulah yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi wali-wali itu ada yang tasarrufnya itu cuma sekedar atau sebatas orang-orang dekatnya, para muridnya, ada yang lebih daripada itu. Tentunya yang lebih luas kadar atau batas-batas keluasan eh, apa yang kita dikontribusikan untuk mereka berarti itu pertanda akan luasnya dan tingginya kedudukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtadar rahiluna dan wali tawajjuh. Orang yang masih berangkat menuju ke sana, Baik itu mereka mengambil petunjuk ya, jalan yang mereka tapaki Wal dalam lahum anwarul Sedangkan iya. orang yang sudah sampai pada mereka lah sinal-sinal cahaya tempat-tempat yang menjadi jalan orang-orang yang akan sampai kepada maksudnya itu sinal-sinal yang megang siapa? Yang megang itu adalah wasilun. Gitu. Wal awaluna lil oh, anwar oh, wa haulai anwar satu. Maka orang-orang yang awal pen itu adalah mereka tercipta untuk cahaya dan alhamdulillah gitu. dan mereka cahaya dari itu adalah ya, alhamdulillah karena mereka itu untuk Allah ya di dinahu bukan untuk sesuatu selainnya Ulillahi sumadarhum fi khawdihim Yal'abun Katakan Allah Lalu tinggalkan apa yang dikatakan Allah Biarkan mereka itu terjerumus Eh, berjibaku di dalam apa yang mereka permainkan. Alhamdulillah. Anwaru tawajjuh huwa ma sadara minhu min Allah wa ibadat wa muamalat wa muqabalat wa tuwa mujahadat. Apa artinya anwar anwar eh, tawajjuh? Di sini kan kata dikatakan iktadar rahiluna ilaihi anwar tawajjuh. Rahil itu masih eh, mencari ya, mencari sinar petunjuk untuk menuju jalan menuju kepada apa yang mereka inginkan. Anwar Tawakkul itu apa? Bentuk itu apa? Apa hakikat Anwar Tawakkul? Katanya Anwar Tawakkul itu adalah masuk dalam masuk dalam Allah Taala. Itu yang tampak dari mereka guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi min ta'aruf min ibadah wa muamalah wa mukabadat wa mujahadat daripada ibadah dengan macam serta muamalah dan macam-macamnya serta mukabadat riadah riadah itu dan juga ada mujahadah mujahadah itu itu yang baru kita lakukan jadi kalau kita mau minggu ini harus kita lakukan wal akhiruna al anwar lahum sedangkan orang yang sudah di akhir itu anwar itu di di ginahum anhum birahmihim karena adanya ya, ginahum kekayaan mereka itu atau ketidakbutuhan mereka kepadanya tutup dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa lillahi la syai'in Keren. Wanwar wajah, Jadi ada dua tawajuh, ada dua muajah. Wanwar wajah wa masadara min Allah Sedangkan anwar muajah itu adalah yang tampak dari Allah untuk mereka. Minta ta'arruf wa tadarruf wa tawabbuk wa tahabbuk. Daripada Allah menampakkan atau memberitahukan kepada kita. Allah mendekatkan, Allah mencintakan, dan Allah memberikan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah itu dari Allah dari kita anwarul tawajjuh fal awaluna abidul anwar liwujudi hajati nilai fil usul ila maksudi bisa digedein lagi nah, gak? Maka awalun itu adalah abidul anwar. Mereka itu adalah hamba-hamba daripada cahaya-cahaya itu. Diwujud yang jadi karena mereka itu melihat معك Dia akan ada hikmah yang berbunyi Anta malakuan, kamu itu masih bersama alam semesta Selama kamu itu belum menyaksikan yang menciptakan alam semesta Tapi kalau sudah kamu menyaksikan alam yang menciptakan alam semesta itu Maka alam semesta itu akan bersama قال الله تعالى قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون أفراد التوحيد بعدم ملاحظة الأولياء هو حق اليقين ورؤية من هو الله حوض ولا jadi ketahuilah bahwa hakikat yang terjadi di antara manusia itu ya. Yang penting itu adalah itu gulilah semuanya bukan Allah. Yang berlaku itu adalah ketentuan Allah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah ketentuan Allah. Yang bisa mematikan seseorang itu adalah Allah. Yang bisa menyelesaikan seseorang itu Allah keadaan seseorang ini menentukan juga Allah yang mengambil oh, iya. Ini maksudnya boleh ya, karena kalau sudah kita sudah yakin kepada Allah, dia Kemudian apa yang kita politik? kemudian eh, memasukkan kepada Allah, Allah dia apapun yang saya lakukan biarin karena mereka para masalah tahu yang sudah tahu sudah diizinkan oleh Allah dia tahu maka dia tidak akan terjebak dari mereka pertama melakukan sesuatu yang tidak ditambah seperti kalau kita yakin makanan itu pasti kita akan dapatkan kita tidak akan berpikir bagaimana cara mendapatkan bagaimana cara melawan bagaimana cara menyiapkan dan bagaimana cara nanti ya proses tapi orang yang minyak dia sudah dibantu nah, Ya Allah, tapi tidak bisa didapatkan dengan cara ibadah. Terus dengan ibadah. ringan Ya, nah, ada nanti Allah yang itu. Allah yang juga itu. Allah yang berhak itu. Sehingga makna dalam itu. Nah, jadi kita tidak ibadah. Ya, jadi ini kita dikatakan. Ada orang apa aku dekat sama dia. dari kata ada sama Tidak ada lagi tidak. Kalau kita melihat eh, tanah atau gempa di bumi sebanyak lautan tetesan lautan yang ada di bumi banyak sekali dan itu malah sudah ada daripada yang menyampung nah tinggal kita modalnya kalau kita masih mau dibawa ya siap kalau nggak mau masih mengadakan debat Islam mengatakan kita ya, harus ikut oleh apa ya, ya, ini sudah sudah kita tinggalkan sudah nah kalian itu apa cari sesuatu di masuk dari sesuatu di masuk jadi semua manusia dengan tujuan berikut Kalau Allah mengatakan, nanti saya akan tidak ada. Karena Allah satu yang bisa Jadi berjibaku dengan manusia, itu termasuk yang pasti berlihat. Tapi karena berjibaku dengan Allah Taala, bukan dengan Tapi tidak mungkin kita akan ke sana, baik dengan sesuatu yang nilainya tinggi sejak awal itu harus kita Karena kan mungkinnya kalau kalau kita eh, apa, teliti, kita renungi, kita pelajari, yang paling cepat mau jadi wali itu kan laki perempuan. Kenapa? nah perempuan itu mau dapat makam yang tinggi itu mudah sekali. Tapi sebaliknya, perempuan itu adalah yang paling cepat untuk lahir orang tua. Ada dan sudah karena. mau bikin apa pahala yang banyak itu gugur keguguran cepat sekali kata puasa empat hari ya puasa malam satu kali saja bikin kacau bikin galau bikin pelangi kapan mau jadi wali jadi banyak hal logika gitu, ya. jadi eh, kalau nggak begini ah, kalau nggak begini nanti saya kasih gaji baru manusia anda mau protes orang terjadi orang langsung langsung manusia tentu sangat karena raja karena lihat orangnya akhirnya timbul kebencian timbul rasa kebencian dia tak ada yang nyuruh anak jadi itu kali ya tuntutan teknik nomor dua nyuruh segera berjalan tapi kita itu banyak tertutup yang semua yang kita dalam itu seperti terus beri kita ada siang. lupakan Allah terus oh, sehingga apa mereka itu terbagi menjadi tiga. Yang banyak akhir mereka adalah Sehingga mereka jual mobil, jual jual ini. Yang bertahan Seperti dulu, tetap ya, tidak tidak berkurang, tetap Tapi ada pula di antara mereka yang bertambah. Seperti itu, siapa yang terpakai? Walaupun sampelnya itu sudah 27 sekian ya. Siapa mereka bertambah? Dalam keadaan yang sulit ekonomi itu bertambah. Siapa mereka? Yang banyak bertambah? Tapi nggak masalah. Tambah banyak, tambah banyak, masa tambah sulit. Harusnya apa? Tambah sulit, tambah kacau, tambah sulit, tambah Sesuai dengan sumpahnya Nabi Muhammad Ini tidak mungkin mereka salah sejak dari kemarin mana kata mana pada apa kali ya tidak, kali ya tidak, kali tidak. Terus kita mau berbicara tentang kita ditinggalkan semua tinggal yang manusia tinggalkan. Tapi kalau kita mau cari kita manusia karena Allah, kita izin sama Allah. Ya kan? Itu telepon manusia. yang dia meninggal kalau meninggal apa enggak, enggak. Kita bisa lakukan sama manusia. Apa yang bisa yang dia meninggal nanti kalian hari tiga hari. Ada makan tiga hari. Jadi jangan dia hanya anak bakal baca terus Al-Quran. kalau hari seminggu dia tiap hari itu kurang kurang. Tapi kita harus tapi kalau kita pada Allah. Karena begini ya Allah, engkau melihat. Inna Allah akan alaikum. Rafiwa, menunjukkan. Karena mau taat pada Allah. Karena taat pada Allah. Sudah. Gitu ya, tidak jagalah. Ini, nanti kalau kita mungkin begini. Iya, saya dulu nailah. Dulu nanti apa kita dulu Dan itu jauh. Tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi kapan kita lihat penyataan ini? Hilangkan mau gaya-gaya itu ada seorang keluarga mulia masing-masing ada tahu. Nah mungkin lagi kita dapat sampai ke sana itu tanpa melihat Cuma jadi menjadi orientasi. Karena itu nggak proteksi nanti kita kawin lagi. Siapa menentukan kawin yang saya Siapa kan orang yang seperti suami itu sudah takut sama itu mau kawin lagi? Nggak masalah. Jadi kami takut sama itu. Banyak orang itu yang takut dia sini sudah seperti melihat rumah. Nah, ini zaman yang sekarang ini. Yang semacam itu mudah kepada Allah yang berkorban korban terluka jiwanya terluka hatinya terluka itulah Allah ada anak kata Allah Taala anak dalam membaca roti bulu aku berada dalam hati yang terluka jadi bukan orang yang tak salah anak Tuhan semuanya benar kalau enggak anak marah anak dimarahi gimana dimarahi suami dimarahi jadi Jadi nanti kalau tak ada telepon di kuburan itu jadi sesuai rekomendasi yang dijadikan dari nabi dari asal sampai yang sampai surga kita akan baca apa ya yang aku baru mulai ini dari kuliah dari tempat jadi bapak dulu yang kita kata-kata sama itu kita tunduk pada suami itu bukan suami bukan anak atau tidak bukan suami jadi suami itu bukan dan dia bermaaf sama dia bermaaf kok ini sih masih satu hari ini sih ya Tanya Maulana Maryam Harusnya Maulana Maryam juga mau cari hambanya Ceritakan pengalamannya kepada semuanya ada janda yang ada tuan Yang enggak ada orang baru Baru Mau cari Mau haji setiap tahun Mau umroh setiap hari Nggak bakal bisa seperti para itu Habis sudah Baik, Quran sampai capek-capek Nggak bakal dapat seperti pahalanya orang yang seperti Padahal pasti sombong anak nomor 30 lebat. Ini kan nggak anak loh. Apalagi yang bikin bisnis terus online terus. Ini pun saya pada suami masuk tadi coba ada banyak satu apa sih ya benar apa sih apa gitu kan ada suami dulu dan kita pun kita seperti ini ini yang penting kita aja karena Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. kamu percaya siapa? Allah. Harapannya apa? Yang banyak Allah. Kenapa? Ya Model itu. Model yang Allah buat untuk apa? Untuk menghidupkan. Kalau tidak ada modelnya itu, hilang itu orang hidup kita sudah punya. Jadi kalau saat itu merenung dengan Allah, kita bisa cepat jadi warna kalau anak gitu cuma saya amal ya kalau adalah apa sih susah jadi istiqomah tahan nggak bantah nggak pernah marah nggak pernah ngikut kita itu kata istri yang soleh ini juga ngatur suami dulu dulu suami yang suruh, mana ada raja seperti itu marah-marah lagi ya Allah yang lihat aja nanti kalau dia kentung sama malaikat baru baru sekarang iya apa nanti jadi dia ada komunikasi dengan tadi dia kenapa diimbaukan salam langsung tidak ada wanita yang pernah ada salam langsung kepada Allah jadi satu dalam hati dia korbannya itu berapa yang itu kata dia sudah tadi terbiasa begitu enggak iya, dia itu berusaha membentuk dirinya menyesuaikan dirinya menjadi seorang istri karena isinya Nabi itu itu contoh bagaimana para sholat ini contoh isinya Nabi yang ada kaitannya dengan Nabi Nabi Nabi ini kalau Nabi ini kalau Nabi ini mati manusia mati itu kenapa? Sehingga dia berkorban. Enggak mungkin. Orang mau mengadakan gak boleh hari ini ya wahai Muhammad. Harta ku ini ada harta. Rumahku ini rumah saudara. Aku ada tidak Kamu tidak ada aku ada berkorban. Maka membantu menjahatkannya. Supaya dia itu komitmen dengan apa yang dikatakan itu masuk. Kita mana berani? mempersulit. Manusia kan tidak mau tahu. Pulang nanti, saya coba. Kata mereka, pulang bilang, oleh karena anak menjadi budak. Dulu apa terjadi? Yang berani ngomong, yang itu kepada mereka Allah, kepada mereka. Tapi yang nggak berani itu salah mereka. Mau mau gitu, mau mau gitu. Nanti gini, nanti gini, apa? jangan itu, Suami saya berkata. Kalau Allah lagi jadi seteruk, mana? Apa yang jangan kita cari kemudian ada kemudahan dari kemudahan dicari PMA yang semuanya jangan terjatuh dengan orang ada orang yang yang yang menjadi mengomentari suatu perkara terjadi di dan di satu itu perwali itu kita sudah mendapatkan keberkahan di dalam bawah jadi jadi tidak bahwa orang itu ada pengamal orang itu ada pengamal kalau kita jadikan sebagai pengamal dan orang itu adalah menyampaikan isyarat kepada Allah Taala kita jadikan dia seperti itu sebagai ya sudah, beruntung gak yang punya suami yang gak punya suami menyesal tidak kalau itu umpama masih ada Tuhan itu lebih baik apa tidak di dalam di dalam pikiran kita walaupun Allah tahu itu memiliki jadi saya pengen karena tidak ada terlihat ya perempuan tidak dari wajahnya tidak hitam enak juga tapi kalau mama berani melakukan ini dari wajahnya karena orang yang tidak baik tapi orang lain untuk jadi diberi kesempatan untuk kita berhidup diberi kesempatan untuk semua yang masih ada menjadi sebuah media kita mendekatkan diri pada Allah Taala sebelum terlambat wa ma'alina illallah Ustaz Yasin, kalian sebagai ustaz yang belajar dengan ustaz bisa Ustaz Yasin, Kenapa? Kenapa? masih Kenapa? masih Kenapa? Ustaz kaitannya coba lihat dulu masya Allah kaitannya sudah banyak itu lebih banyak ini kalau kibili kalau lawan kamu mau berapa sih bukan berarti tanggal lama tanggal muda lama tua lama itu tapi mari pada hari dari tapi Kalian itu ingat kebu, kebu. Itu aku tidak berada di Wa adil kita ma itu Dan bukan berarti ma pula. Kemudian ada yang ma kita Kemudian semua pada ini dulu. Pengumuman Allah kan tidak baik. Tuh, tuh. dari mulut.